memiliki kesabaran sabar wal hilm fi da'wah dari yang kita uraikan ini barakallahu fikum ketika sebuah dakwah dilakukan oleh seseorang yang jahil seseorang yang bodoh tentang perkara agama tidak dikenal sebagai alim tidak dikenal sebagai tulabul ilm tidak dikenal bagaimana tolabul ilminya nggak masyhur dengan ilmunya dia jahil maka dakwahnya akan rusak itu dakwah bukan dengan tanpa hikmah begitu pula ketika yang berdakwah itu orang-orang yang mestur yang tersembunyi keadaannya tidak dikenal dengan sunnahnya tidak dikenal dengan keilmuannya mastur maka juga bukan dakwah bil hikmah apalagi seseorang yang berdakwah itu yang dikenal sebagai ahlul fitnah sebagai ahlul syubhah sebagai seseorang yang memiliki berbagai macam syubhat syubhat dalam pemahamannya Jelas dakwah yang menyimpang bukan dakwah bil hikmah. Atau seorang dai yang menginginkan dunia dengan dakwahnya, kedudukan dengan dakwahnya, jabatan, pangkat, harta benda, sanjungan, pujian dan yang lain-lainnya. Ini semuanya akan merusak dakwah dan bukan termasuk hikmah dalam cara dakwah. Hal-hal yang berseberangan dengan kriteria-kriteria di atas akan merusakkan sebuah dakwah dan dakwahnya dinyatakan bila hikmah dengan tanpa hikmah. Barakallahu fikum. Termasuk dakwah bila hikmah ialah ketika barakallahu fikum mengamanahi orang-orang yang enggak punya ilmu. Yang ditunjuk sebagai bagian dakwah orang-orang yang nggak punya ilmu. dan dikenal dengan keilmuannya, nggak dikenal dengan tolapul ilminya, nggak dikenal sebagai tulabul ilm. Ini sebabkan merusak dakwahnya dan bertanda dakwahnya bila hikmah dengan tanpa hikmah barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada basirah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau thanian ayyakuna ala basiratin bihalil mad'u dia harus memiliki basirah tentang kondisi para mad'unya audiens dakwahnya objek dakwahnya Beliau membawakan hadis ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Bukhari Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Muad, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Sesungguhnya kamu nanti wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Al-Hadid. Lafat ini menunjukkan barakallahu hikm. Sang dai harus memahami kondisi mad'unya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan memberitakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang diutus sebagai dai kiaman menjelaskan kepada sahabat Mu'ad kondisi madu'unya nanti yang dihadapi ahli kitab Barakallahu fikum Katanya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Izan, la Buddha an ta'lama hala hadzal mad'u ma mustawahul ilmi wa ma mustawahul jadali kalau begitu kamu harus tahu kondisi mad'u ini bagaimanakah kadar keilmuannya, kadar kemampuan dia untuk berjidal dan yang lain-lainnya. Supaya dipersiapkan segala sesuatunya. Supaya dipersiapkan uslub dakwah eh, kepada dia. Dengan cara apa Anda berdakwah kepada dia? Ma'rifatu halil mad'u Barakallahu fikum. Ini azakumullah basirah yang kedua. Seorang dai harus betul-betul mengetahui memiliki basirah, memiliki ilmu tentang kondisi mad'unya. Seperti yang diutarakan sebelumnya, uh, orang berbeda-beda kadar ilmunya, kadar penerimaannya kepada al-haq, bagaimana kondisi uh, dia, mutakabir, orang yang sombong atau menerima al-haq atau yang lain-lainnya. Dan sang dai diminta untuk mendakwai dia sesuai dengan kondisinya. Mendakwai dia dengan uslub yang sesuai dengan kondisinya. Dari sini barakallahu fikum. Para ulama kita meletakkan kawaid kaidah kaidah dalam dakwah yang berkaitan dengan mad'unya yang berkaitan dengan mad'unya kaidah yang pertama kaidah yang pertama ialah mura'atul farqi baina da'watil muslimina wa ghairil muslimin Dia harus memperhatikan perbedaan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwahi non-muslim. Beda ya ikhwan. Di antara perbedaan-perbedaannya barakallahu fikum kalau mendakwahi non muslim target utamanya ialah mengajak dia masuk ke dalam Islam. Sementara target mendakwai kaum muslimin ialah supaya dia mengerti seluk beluk agamanya untuk dia amalkan dan kokoh di atasnya. Maka berbeda. Ketika mendakwai non muslim seorang dai harus fokus menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan, pokok-pokok akidah wa tauhid supaya dia betul-betul tahu, betul-betul memahami akidah yang benar, iman yang sahih sehingga diharapkan dia bisa masuk Islam. Sang dai juga diminta fokus menjelaskan tentang mahasinul Islam keindahan-keindahan agama Islam dari berbagai macam sisi dan sudutnya supaya sang kafir tadi itu tahu bagaimana Islam yang hak, Islam yang benar, Islam yang indah, Islam yang begitu mempesona sehingga tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Sang dai juga diminta fokus untuk membongkar syubuhat-syubuhat yang ada di kepala non-muslim tadi. Ideologi-ideologi dia yang kufur itu dibongkar, dijelaskan dengan hujah ilmiah dari, dari Al-Quran dan yang lain-lainnya. Sehingga dia memahami penyimpangan-penyimpangan agamanya memahami penyimpangan-penyimpangan ideologinya dan faham tentang kebenaran Islam. Dalam mendakwai orang-orang kafir menggunakan uslub yang tegas, uslub yang lugas, bahasa yang gamblang, singkat, padat, tegas, lugas, ilmiah. Itu yang didapati barakallahu fikum dalam sekian banyak ayat, sekian banyak surat-surat yang turun di kota Makkah. Surah Makkiyah atau ayat Makkiyah isinya adalah poin-poin di atas. Dikarenakan yang didakwai adalah orang-orang non-muslim. Target intinya mengajak dia masuk Islam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keterbukaan, dengan penuh penerimaan beda. Ada mendawai kaum muslimin, targetnya berbeda lagi. Bagaimana mereka bisa kokoh di atas keislamannya? Bagaimana mereka mengerti seluk-beluk ah, barakallahu fikum keislamannya? Maka menggunakan cara yang yang yang yang berbeda dengan cara bastun wa syarhun diterangkan dengan rinci, dijabarkan dengan panjang, lebar, rincian-rincian hukum syariatnya, rincian akidahnya, ibadahnya dan yang lain-lainnya supaya dia paham dan diamalkan dan dia e, kokoh di atasnya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang dai harus bisa membedakan mendakwahi mendakwahi orang kafir dengan mendakwahi kaum muslimin. Yang kedua, <coughs> yang kedua ialah mura'atul farqi baina da'wati al jahli wa al hawa berbeda harus memperhatikan perbedaan antara mendakwahi antara mendakwahi orang-orang yang jahil dan mendakwahi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini juga beda ya ikhwan barakallahu fikum. Dari contoh-contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahi orang-orang awam, orang-orang jahil, beliau lebih mengedepankan uslub arifku wal walin Cara-cara yang lembut, cara-cara yang santun. Lebih banyak bersabar menghadapi kekasaran mereka, menghadapi kekakuan mereka, tindakan mereka yang kurang tepat, diajari dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan tanpa ada hardikan atau celaan atau cercaan atau yang lain-lainnya. Dengan cara yang halus, lembut, santun tapi dibimbing ke arah yang benar. Kenapa? Karena keawamannya. Anda perhatikan kisahul Arabi. Kisahnya seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Rasul menggunakan cara hikmah, lembut, santun kepada dia. Dibiarkan dia menyelesaikan hajatnya dengan tanpa dicaci maki, dengan tanpa dicela, dengan tanpa ditahdir, dengan tanpa dihajur, dengan tanpa diboikot dan yang lain-lainnya dengan cara taklif. Selesai semua hajatnya, selesaikan semua najisnya, dikasih masukan-masukan dengan cara yang baik. Anda perhatikan ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapati sebagian sahabatnya yang jahil berbicara di tengah-tengah solatnya, Bicara ketika sedang solat. Tidak dipukul, tidak dicaci maki, tidak dicerca, nggak dicela, nggak ditahdir, nggak dihajar, nggak diboikot. Hah? tapi disampaikan dengan cara yang lembut dengan cara yang halus inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas ma hiya dzikrun wa salatun wa qiraatul quran tidak boleh yang namanya salat ada ucapannya manusia dia hanya ada zikir dia hanya ada doa dia hanya ada baca Al-Quran Jadi aku oleh sahabat tadi Rasul tidak memukul saya tidak mencaci maki saya ila akhiri lembut santun Bagaimanapun Nabi kita Muhammad SAW mendakwai sang pemuda, seorang pemuda yang datang kepada beliau meminta izin untuk berzina. Beliau tidak menghardiknya, tidak memarahi dia, tidak eh, apa namanya memukulnya atau lebih daripada itu, tidak. Pemuda awam lagi galau, otak eh, akal sehatnya lagi tertutup, Beliau hanya menyampaikan kepada dia tentang betapa jeleknya yang namanya zina. Dicecar dengan berbagai macam pertanyaan yang membangkitkan, yang membuka akal sehatnya dia. Lu mengatakan untuk li ummik. Apa kamu mau tuh untuk ibumu? Zina itu untuk ibumu, untuk putrimu, saudarimu, amehmu, kholehmu. Dia paham betapa kecilnya yang namanya perzinaan. Rasul menepuk dadanya dan mendoakan kebaikan untuk dia. Allahumma firlahu wa, wa tahir qalbah. Ya Allah ampuni dia dan sucikan hatinya dia. Semenjak itu, sang pemuda tadi menjadi sangat membenci yang namanya perzinaan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendakwai awamun nas, orang-orang yang jahil, tidak mengerti apa-apa. Awam, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara taklif, tapi nggak didiamkan, nggak dibiarkan, diarahkan dengan cara yang bagus, dengan cara yang tepat. Lain halnya ketika beliau mendakwahi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sahibul fitnah, sahibul syubha, Beliau dengan tegas menggunakan uslub syiddah. Beliau mentahdir kaum khawarij dengan tahdir yang begitu keras menyatakan mereka sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Beliau mentahdir Qadariyah. Ini menurut ulama yang menghasankan riwayatnya. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah ila akhir hadis. Barakallahu fikum. Dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas. Itu termasuk hikmah dalam cara dakwah. Masing-masing didakwai dengan kondisinya sendiri-sendiri, makomnya sendiri-sendiri. Uslubnya pas untuk keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wahakan. Sehingga dibedakan antara mendakwahi orang yang jahil dengan mendakwahi orang yang uh, mu'anid, sahibul hawa, sahibul syubha, sahibul fitnah, sahibul bid'ah ila akhirnya. Beda barakallahu fikum. Ini sang dai harus tahu siapa madu'unya itu. Sehingga dia mendakwainya dengan uslub yang tepat, dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. <clears throat> yang ketiga, ialah mura'atul farqi <clears throat> baina da'watil hukami wal mahkumin memperhatikan perbedaan dalam mendakwai pemerintah, mendakwai penguasa dengan mendakwai rakyat. Masyarakat biasa bukan penguasa. Di sini ada perbedaan yang sangat mencolok. Untuk mendakwai para penguasa ada cara-cara khusus. Ada cara-cara yang uh, spesial yang disebutkan dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah bagaimana seorang da'i seorang muslim mendakwai penguasanya ke, khususnya ketika mendapati penguasanya jatuh dalam dalam kemungkaran, dalam kezaliman, dalam kefasikan, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam penyimpangan atau yang lain-lainnya. Dibedakan mendakwahi mereka dengan mendakwahi barakallahu fikum masyarakat yang lain ketika mendakwai penguasa mendakwai mereka harus sirriyah sir sembunyi-sembunyi harus sembunyi-sembunyi menegur mereka sembunyi-sembunyi menasihati mereka sembunyi-sembunyi mendakwai mereka sembunyi-sembunyi antara kamu dengan dia saja lalu disampaikan di depannya kalimat yang hak dengan ayat, dengan hadis, dengan hujjah tentang al-haq tadi. Ini yang pertama ya barakallahu fikum. Yang kedua, mendakwai para penguasa itu hanya dengan lisan. Hanya dakwah bil lisan. Isinya terhibun wa tarhib. Tidak boleh mendakwai mereka dengan selain lesan. Tidak boleh mendakwai mereka dengan tangan, dengan aksi, dengan kekuatan, dengan yang lain-lainnya. Dari tindakan-tindakan anggota badan. Itu semuanya dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Bahkan dimasukkan oleh para ulama termasuk tariqah kharijiyah, termasuk tariqahnya kaum khawarij dalam mendakwai para penguasanya. Sembunyi-sembunyi dan dengan lesan saja. Disampaikan yang hak dengan hujahnya barakallahu fikum ini dengan penguasa ya kan ada tersendiri bahasanya ada cara khusus dalam menyampaikannya barakallahu fikum adapun terkait dengan masyarakat biasa tergantung masyarakatnya bisa dengan lesan bisa dengan tangan dengan kekuasaan dengan yang lain-lainnya sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing Barakallahu fikum. Tapi dengan penguasa berbeda. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum menasihati penguasa menggunakan surat terbuka. Disebarkan di internet, disebarkan di media massa, disebarkan di media-media yang lain-lainnya. Tidak boleh. Harus sembunyi-sembunyi. Enggak diperbolehkan menasihati penguasa, mendawai penguasa di mimbar-mimbar Jumat, khutbah-khutbah, mimbar Id atau yang lain-lainnya. Tidak boleh harus sembunyi-sembunyi. Yang menyelisihinya dikatakan manhajun khawarij termasuk manhajnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga berbeda. Sehingga berbeda barakallahu fikum dalam menyampaikan ini semuanya. Intinya sang dai harus punya basirah tentang kondisi mad'unya. Dengan siapa? Dengan siapa uh, eh, ke kepada siapa dia berdakwah. Dari sini pula yang menentina azzaikumullah dijelaskan oleh para ulama kita tentang tingkatan-tingkatan dalam mendawai orang. Ada bil hikmah, ada yang bil mau'izatil hasanah, ada yang dengan jidal billatihi ahsan. Ada hikmah, ada mau'izah, ada jidal. Itu semuanya tergantung kondisi mad'unya. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya ketika yang dia dakwahi itu seseorang yang yuhibbul haq mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, mencari al-haq, mencari kebenaran, tunduk kepada al-haq, maka dakwai dia dengan hikmah dengan cara yang lembut dengan cara yang halus kamu sampaikan semua ilmu kepada dia dengan tahapan-tahapan ilmiahnya dari mulai yang kecil sampai yang besar dari mulai yang global sampai yang terperinci dengan cara yang bagus bil hikmah orangnya cinta kebenaran orangnya tunduk kepada kebenaran mencari kebenaran nerima kebenaran ila akhirnya. Seperti di kalangan para tolabah kita, santri-santri kita yang siap menerima ilmu, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, para ikhwah ikhwa yang tayyibin, alusunah yang tayyibin, yang menerima kebenaran, mencari kebenaran, siap untuk diisi dengan ilmu. Sampaikan dengan cara hikmah. Dengan cara yang baik, dimulai dari mulai yang mujmal-mujmal, prinsip-prinsip sampai yang rinci, yang detail, yang sigar sampai yang kibar dengan tahapan-tahapan ilmiahnya. Barakallahu fikum. Ini bil hikmah. Lain halnya kalau mad'unya itu fihi naw' minasyubah. Mencintai al-haq ketika dia tahu. Menerima al-haq ketika dia tahu. Tetapi harus sedikit syubhat karena kejahilannya. Jatuh dalam karena kefasikan syahwah karena uh, kelalaian dia, karena kejahilan dia yang seperti ini barakallahu fikum dikasih mauidhah hasanah yakni dengan targhibun wa tarhib terkadang disemangati disemangati dengan fadilah-fadilah amal disemangati untuk beribadah mentaati Allah bertakwa kepadanya disebutkan keutamaan-keutamaannya terkadang terhib takut-takuti disampaikan ancaman-ancaman hukuman-hukuman dalam Islam ila akhirih tarhibun wa tarhib ada kalanya seseorang mad'u itu mu'anid Mujadil Orang yang ngeyel Orang yang berjidal Full syubhat Di kepada penuh dengan syubhat yang menyimpang Maka orang yang semacam ini Barakallahu fikum Perlu dikasih cara jidal Bila ahsan Dibongkar penyimpangan-penyimpangan syubhatnya Dibongkar yang di kepala dia tadi, dibantah dengan hujah-hujah ilmiah, dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama oleh seorang dai yang punya kemampuan. Dengan jidal billati hiya ahsan. Kalau kemudian satu, dua, tiga cara nggak ada yang mempan, dikasihkan kepada para umarok, dikasihkan kepada para al-guju al-gujunya para umarok, biar mereka yang eksekusi orang semacam ini. Tidak manfaat bagi dia hikmah, wala mau'idah, wala jidal. Intinya apa ya kan? Sang da'i harus tahu madu'unya. Sang da'i harus tahu madu'unya. Supaya apa? Dia menyampaikan dakwah sesuai dengan uslubnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sebagai tambahan, eh, ikhwan azzakumullah terkait dengan kondisi mad'u termasuk hikmah dalam dakwah. Ketika barakallahu fikum dia berdakwah di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul memuja, memuji, mengeluh-elukan seorang tokoh. Ini tokoh bukan tokoh yang benar, bukan tokoh yang baik, tokoh yang menyimpang, tokoh yang sesat. Misal, Masyarakat sekitar ngefans berat kepadanya. Ini tokohnya mereka, pujaan mereka, ah, sanjungannya mereka. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah ialah tidak menyebut tokoh tadi. Tidak menyinggung tokoh tadi. Dia hanya menyampaikan dengan ayat, dengan hadis, dengan bahasa-bahasa yang umum, sampaikan yang hak, e, eh, ditahdir dari perkara yang batil dengan bahasa umum, dengan tanpa menyebut tokoh-tokoh mereka. Ini hikmah dalam perkara dakwah. Bukan kelembean dalam karaman haji, Tapi hikmah dalam berdakwah. Atau di sana barakallahu fikum ada sebuah tempat-tempat yang mereka jadikan sebagai ajang kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan. Dan mereka betul-betul fanatik dengan tempat-tempat tersebut. Tempat syirik, tempat bid'ah, tempat apa begitu. Maka termasuk hikmah dalam perkara dakwah anda hanya mengingkari, mengingkari kebatilannya, kemungkarannya dengan ayat, dengan hadis, dengan tanpa menyebut nama-nama tempat-tempat tadi. Barakallahu Ini semuanya disebutkan oleh para ulama, una para masyaikhuna. Yang pertama disebutkan oleh asy Al-Allamah asy Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam risalah Al-Hathu al-mawaddah wal-i'tilaf. Barakallahu fikum. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah dalam beberapa risalah beliau. Barakallahu fikum. Di antaranya ada, ada risalah uh, usulun usulun fil manhaj salafi. Itu hikmah, bukan kelembean dalam cara dakwah, tapi hikmah. Itu pertanda sang dai mengerti siapa madu'unya itu. Tidak mungkin. Antum memberikan taklim diminta berdakwah di tengah-tengah masyarakat eh, di suku Banjar, eh, di Kalimantan ini di tengah-tengah mereka ada tokoh-tokoh banjariin yang ma'rufin dengan bidak, dengan syirik dan khurafat. Oh mereka orang yang sangat ta'asub pada tokoh-tokoh tadi itu. Antum sikat mereka semua. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, keterangan ulama, contoh langsung. Nah, di tempat ini wahai kaum muslimin ada tokoh-tokoh penyesat umat. Fulan, fulan, fulan, fulan sesat, menyesatkan. Mereka semua adalah mubtadi umbal Hati-hati dari mereka, Masya Allah. Ada yang merusak dakwah. Ada dai bila hikmah. ha? Suruh belajar lagi, suruh ngaji lagi. Hmm, Barakallahu fikum ya wajib dilarang wajib ditahan dikarenakan menyampaikan kemungkaran yang semacam ini barakallahu fikum ha? termasuk nahi mungkar ketika untuk mencegah dai semacam itu hmm? dia menyampaikan lagi di sini ini ada tempat pemujaan berhala berhala tohut wah gitu tempat A tempat B tempat C di tempat mereka semuanya ini dalam kata di tengah-tengah mereka orang yang begitu ta'assub, fanatik, berat dengan tempat-tempat tadi. Ada bila hikmah. Ada dakwatun bila hikmah merusak nama baik dakwatul hak dakwatul sunnah yang dia rusak lebih besar daripada yang dia perbaiki barakallahu fikum. Orang yang semacam ini layak untuk di kartu merah. Barakallahu fikum dan itu termasuk nahi mungkar. Termasuk nahi mungkar bukan intervensi dakwah. Barakallahu fikum. Intinya sang dai harus tahu kondisi mad'unya basiratun bihalil mad'u. Dia harus tahu bagaimana kondisi mad'unya. Bahkan lebih daripada itu barakallahu fikum, sang dai harus tahu bagaimana uh, perasaan kondisi psikologis mad'unya. Kemudian batasan ilmunya dia seberapa, latar belakangnya itu apa, bagaimana kebiasaan dia dan segala macamnya harus tahu. Barakallahu fikum. Mem memperhatikan yang namanya <clears throat> memperhatikan yang namanya masyairun nas. Memperhatikan yang namanya masyairun nas. Barakallahu fikum. Naam ya. kan. Ini basirah yang kedua yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan perincian-perincian yang disebutkan oleh para ulama kita. Basira yang ketiga. <clears throat> Qala Asy-Ibnu Utsaimin rahimahullah ayakuna ala basiratin fi kaifiyati dakwah dia harus di atas basirah di atas petunjuk di atas ilmu di dalam kaifiyah dakwahnya cara dia berdakwah harus di atas ilmu dan petunjuk Basira yang ketika ini azakumullah menjelaskan kepada kita tentang asali berdakwah tentang uslub uslub dalam berdakwah sekaligus menjelaskan kepada kita tentang uh, ba'dul qawaid wad dawabit fi fi dakwah sebagian kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan dalam dakwahnya yang semua itu berkaitan dengan tariqatu dakwah berkaitan dengan kaifiyatu dakwah dia harus memiliki basirah pada keifiyah dakwahnya barakallahu fikum ini cukup panjang ya Ikhwan tapi labas berpanjang dikarenakan masih panjang waktunya yang kita bahas sekarang ini ialah terkait dengan masalah asalibu dakwah. Uslub uslub dakwah. Tariqah, tariqah dakwah. Di dalam dakwah sunnah, dakwah nabawiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salafun salihin dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in mereka memiliki beberapa uslub dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana uslub uslub yang ada ini kembalinya kepada satu poin yaitu uslubul hikmati fid dakwah. Uslub hikmah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib uslub yang pertama. Uslub yang pertama ialah uslubul mau'idah Cara dakwah dengan cara mau'izatun hasanah. Dan yang dimaksudkan dengan mau'izah ialah al-irsyad wan nusuh wal tawjih bima yuraqqiqul qalba minat tazkiri bil awaqib wa dzikri والعقاب، wal iqab mauidhah itu maknanya al irsyad memberikan bimbingan-bimbingan nasihat-nasihat arahan-arahan dengan sesuatu yang bisa melembutkan hati diingatkan dengan akibat-akibat perbuatan diingatkan akan pahala-pahala dan hukuman-hukuman Allah عز وجل Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna al-mau'izah pada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah kata Ibn Qayyim rahimahullah al-mau'izah adalah hiyal amru wan nahyu al maqrunu bit targhib wat tarhib memerintah melarang perintah dan larangan yang diiringi dengan terhib eh, dengan semangat motivasi ajakan-ajakan dan dengan terhib ancaman-ancaman hukuman-hukuman ini yang namanya al-mau'izah barakallahu fikum diadakannya yang namanya muhadarah muhadarah ilmiah diadakan yang namanya majalis majalis tausiah ilmiah hmm? baik itu pada muhadara ammah muhadara umum atau diadakan muhadara khasah muhadara khusus di dalamnya dimasukkan dauratun ilmiah daurah-daurah ilmiah daurah umum daurah khusus barakallahu dengan cara mau ilmu hasanah Ketika ada pembahasan terhib atau terhib berarti pada mad'unya ada sebagian jafa, ada sebagian i'rab, berpaling, kaku dikarenakan kejahilannya, tapi dia adalah orang yang betul-betul mencintai kebenaran ketika mengetahuinya dan menerimanya ketika mengetahuinya. Barakallahu fikum. Menggunakan yang namanya uslubul mau'idhah. Ini bihamdillah taala taufiqihi banyak dipakai oleh para duat ilallah terutama para duat sunnah barakallahu fikum uslubul mu'idah <clears throat> uslub yang berikutnya <clears throat> ialah menggunakan uslub taklif menggunakan uslubut taklif at-taklif melembutkan hati para mad'u supaya mereka menerima dakwah supaya mereka mau mengamalkan perintah agama supaya mereka mau meninggalkan larangan-larangan agama menerima al-haq dengan baik namanya uslubut taklif dengan melembutkan hati mereka ini disebut dengan arif walin, prinsip arif kon walin, kelembutan dan kesantunan. Barakallahu fikum. Tapi E, perkara penting yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Penerapan uslubut taklif harus dengan bimbingan syariat. Bukan semau sang dai. Bukan semau sang dai, harus dengan bimbingan syariat. Sang dai harus melihat contoh-contoh taklif yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya lalu dia contoh dia praktekkan dalam dakwah dia di tengah-tengah masyarakat dipilih yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya kondisi para mad'unya barakallahu fikum intinya taklif qulub termasuk taklif termasuk taklif ialah taklifu ba'dhin nas bi ba'dil ataya melembutkan hati sebagian mad'u sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin dengan memberikan hadiah-hadiah, memberikan pemberian-pemberian kepada mereka. Taklifan lahum dalam rangka untuk melembutkan hati-hati mereka. Ini ditujukan yang pertama untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Para muallaf muallaf. Para muallaf muallaf. Dikasih taklif diantar dengan cara memberikan kepada mereka sebagian pemberian-pemberian untuk menyenangkan hati mereka, meneguhkan hati mereka dan semakin semakin mencintai Islam yang mulia ini, mencintai dakwah yang mulia ini. بعض المؤلف yang kedua diberikan kepada seseorang yang dikenal kejahatannya kejelekannya jahat kepada Islam wal muslimin dilembutkan hatinya dengan sebagian harta sebagian pembelian pemberian itu juga dimasukkan dalam dalam kondisi muallaf. Kalau yang pertama tujuannya adalah yurja khairuhu diharapkan kebaikan-kebaikan dia. Yang kedua ini tujuannya adalah dalam rangka untuk yudfa'u syarruhu meredam kejahatan, kejahatan, kejelekan, kejelekan dia. Nah, dia pokoknya luar biasa permusuhannya kepada dakwah permusuhannya kepada Islam nah, sedikit disumpel mulutnya dengan sebagian pemberian Hah, gitu. Hah, begitu. tujuannya apa untuk meredam kejahatan-kejahatan dia itu diambil dari keterangan para ulama ketika menjelaskan tentang masalah mu'allaf itu dua macam mu'allaf yang yurja khairuhu ada mu'allaf yang yudfa syarruhu mu'allaf yang diharapkan, diharapkan kebaikannya dan mu'allaf yang di redam kejahatan-kejahatannya. Ada muhimun jiddah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada sekelompok orang. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas duduk memperhatikan Rasul. Rasul ngasih sekelompok orang kasih hadiah. Ada satu orang yang nggak dikasih sama Rasul. Ada satu orang tidak dikasih sama Rasul. Padahal katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang ini adalah orang yang paling dicintai Rasul. Paling beliau cintai, paling beliau sayangi. Tapi nggak dikasih dia. Maka Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjawab, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allahu finnar." Wahai Sa'ad, sungguh aku memberi hadiah kepada seseorang. Padahal orang lain lebih aku cintai. Karena saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menjerembabkan, memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Artinya katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwassi'ul 'ata liman azhara al-islam ta'allufa. Artinya Nabi kita Muhammad SAW beliau memberikan pemberian hadiah cukup luas kepada seseorang yang menampakkan keislamannya dalam rangka untuk takliful qulub. Dalam rangka untuk takliful qulub. Dikasih hadiah kepada para muallaf muallaf. Barakallahu fikum. Padahal yang yang lain lebih beliau cintai. Tidak khawatir dikarenakan kokoh keimanannya, kuat keimanannya, Barakallahu fikum. Dan sahabat tadi paham, tidak komplain. Tidak hmm, komplain, mengatakan saya nggak dikasih, nggak adil, apa ini? Tidak. <laughs> Nah, para sahabat, para ukola, barakallahu fikum. Taib, ini benar hikmah ya. Taib. Juga terkait dengan orang yang dikenal permusuhannya kepada dakwah, merintangi dakwah, menghalang-halangi dakwah, melobi sekian banyak pihak-pihak untuk mempersempit gerak-gerak dakwah kita izin ke sana, ditolak perizinannya, ke sini tolak perizinannya. Ada apa ya? Telusuri si fulan kambing hitamnya itu. Nah, biang keroknya itu. Oh si fulan, lagi-lagi si fulan, lagi-lagi si fulan. Dikenal betapa bencinya dia. Maka orang semacam ini barakallahu fikum terkadang perlu kasih taklif. Bukan dalam rangka untuk uh, diharapkan kebaikannya, tapi target utamanya adalah yudfa syarruh untuk ditolak kejahatan-kejahatan. Seringkalinya orang seperti ini kurang antum kasih sesuatu. Nah, kurang antum kasih sesuatu. Nah, apalagi dakwahnya antum semakin lemah, semakin berkembang, semakin pesat. Pembangunan, masya Allah, semakin lama semakin besar. Dulu nggak punya masjid, sekarang besar masjidnya nah, sudah mulai masya Allah ada beberapa pihak ini yang ngiler Barakallahu fikum tahu ngiler ya merasa kok nggak dikasih ya oh, dia seorang tokoh dia seorang yang dihormati dan segala macamnya kok nggak punya cipratan ya ekspresinya dengan cara apa dengan cara tadi itu menghalang-halangi dakwah memusuhi dakwah ila akhir caranya takliful qulub barakallahu nah, fikum kasih dia beberapa hadiah datang main ke rumahnya barakallahu fikum uh, gimana kabarnya bapak sehat dia akan sinis uh, uh, maaf, mau maaf pak ini uh, sekedar uh, ada sedikit sesuatu untuk bapak gitu. jadi kasih sesuatu yang membuat dia senang uh, jangan yang kecil ya Ikhwan agak besar sedikit yang membuat dia tersenyum gitu tanya senangnya dia apa gitu oh, dia senangnya apa di sini kasih ini pak gitu masya Allah kasih madu dua botol tiga botol ini pak kasih pak oh, oh, oh, oh ya ya makasih makasih makasih ya pak iya, gitu. ketemu lagi salami dia assalamualaikum nah, lain lagi waalaikumsalam gitu. madunya masih pak sudah habis ya oh iya pak kasih lagi ya, berikutnya lagi terus begitu dikasih sedikit atau ya begitu pertama targetnya dalam rangka untuk daf usyar menolak kejahatan dia begitu sudah mulai kena hati sudah mulai kena dirubah targetnya yurja khairuhu lanjutkan teruskan sampai diharapkan kebaikan-kebaikan dia dan bisa menerima al-haq dengan baik dan benar barakallahu fikum ini yang kita dapati dalam banyak tempat dalam banyak kasus di tengah-tengah masyarakat kok alot ya orang ini ya ternyata ada yang kurang apa itu? Antum kurang ngasih sesuatu kepada dia. Nah, begitu dikasih yang satu itu, nah seluruh. Nah, kadang sesuatu hadiah, kadang sebuah senyuman, kadang sebuah salam. Nah, dia nampaknya kepingin diorangkan gitu ya. Nah, kita kasih taklif yang ini dalam rangka untuk daf ushar sudah kena hatinya diubah target berikutnya adalah rajaul khair barakallahu fikum ini harus dipahami oleh para dai. Jadi nggak asal mainan wajah. Siapa itu? Menghalang-halangi dakwah itu sunnah. Sikat. Ah. Siapa itu? Oh fulan. Siapkan pasukan Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Tahu pasukan ini, ya, nah, kan? itu istilah-istilahnya mereka itu. Siapkan pasukan Muhammad bin Maslamah. Iya. Muhammad bin Maslamah itu Eh, salah seorang sahabat yang mulia di kota Madinah yang membunuh tokoh Yahudi Ka'bul Ashraf yang mencela Rasulullah SAW. Mananya dengan bahasa ini? Siapkan pasukan Muhammad Maslamah. Yakni, ini, gitu. siapkan pasukannya, sembelih orang itu. Allah musta'an. Maha kata ikhwan. Itu bukan namanya hikmah dalam perkara Sehingga penting untuk memperhatikan yang namanya taklif. Yang seperti ini mohon maaf, para juhala tidak paham. Orang yang jahil-jahil tidak -jahil, ngerti yang seperti ini perkara dakwah. Maka tidak boleh dakwah para juhala. minggir Bukan bagian kalian. Orang yang awamun nas, bukan tulabul ilm, bukan para ulama, bukan para duat. Minggir. Itu bukan bagian kalian. Jangan dikira semata-mata ngurus dakwah selesai. Tidak cukup. Harus memahami ini semuanya. Barakallahu fikum. Ini harus orang yang punya ilmunya. Ala basiratin. Barakallahu fikum. Di antara contoh taklif. Di antara contoh, taklif barakallahu fikum ialah mendoakan kebaikan untuk para mad'unya mendoakan kebaikan-kebaikan untuk masyarakatnya. Ini ya ikhwan luar biasa. Khusus untuk kalangan orang-orang timur kayak Indonesia Raya ini ya ikhwan. Paling suka masyarakat itu kalau didoakan orang soleh. Didoakan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalek. Doanya itu diyakini manjur ya ikhwan. Ya ya? Hmm kalau yang mendoakan orang-orang yang dipikir pinggir itu kurang manjur, kurang marem mereka. Tapi kalau yang mendoakan orang yang masya Allah yang berjubah, yang nampak kesolehannya, begitu doa kebaikan. Makasih ya, pak, makasih pak, jiwa, pak, ji amin, amin, amin, amin. Padahal nggak ngerti ngomong apa tuh. Ya. Eh? Itu mereka. Doa kebaikan. Atau mendakwai mereka di sebuah tempat, eh, para mad'u di sebuah kampung, di sebuah desa, di sebuah wilayah masyarakat umum sering-sering antum menyampaikan doa kepada untuk mereka semua dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, itu akan menyenangkan hati mereka. Didoakan kebaikan oleh para dai, oleh para asatidah, oleh para duat ilallah. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan yang semacam ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Tufail ibnu Amr ad-Dausi dari suku Daus dia dan teman-temannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepada Rasul tentang suku Daus ya Rasulullah inna dausan asad wa abad fad'ullaha alaiha ya Rasulullah suku Daus maksiat enggan masuk Islam. Sudah ya Rasulullah, doakan saja kehancuran untuk mereka. Katakan ya Rasulullah, halaka Daus, binasa Daus itu, suku Daus itu. Tapi Rasulullah SAW malah lain doanya. Fakala Rasulullah saw maka Rasul berdoa, Allahumma di dausan, Allahumma di dausan wa'ti bihim. Ya Allah beri hidayah pada suku Daus. Beri hidayah pada suku Daus, datangkan mereka semuanya kepada aku dalam keadaan muslimin. Doa kebaikan. Padahal kala itu suku Dausnya masih kafir, masih musyrik. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Ketika sampai kepada beliau dari suku Aslam, belum mengatakan aslam salamah Allah. Suku Aslam semoga Allah memberikan selamat kepada mereka. Datang lagi dari Rifar, dari kabilah Bani Rifar. belum mengatakan Rifar ghafarallahu laha. Rifar semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wah. Kan? Didoakan sesuai dengan nama kabilahnya kadang didoakan kebaikan untuk mereka semuanya barakallahu fikum. Itu taklif dan itu sangat disukai oleh masyarakat kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya membikin bab bab doa lil musyrikina bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan hidayah. Bab mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin supaya mengambil hati mereka, mentaklif hati mereka. Musyrikin ya ikhwan, apalagi ini kaum muslimin akan lebih suka, lebih lebih berbahagia, lebih senang ketika para doatnya, para uh, ustaz-ustaznya, para mubalik-mubaliknya mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Antum berdakwah barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakat, dakwah di suku Banjar. Hmm? Masya Allah, kaum muslimin suku Banjar semoga banjir rezeki. Hmm. Senang mereka ya. Mereka senang dikasih doa ya, ikhwan. Itu semuanya menggugah cinta mereka, simpati mereka. Maka masuk dakwah dari situ. Barakallahu fiikum. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Entah itu suatu komunitas atau sekelompok orang atau per orang. Per orang apalagi eh, yang awamun datang kepengin nyalami ustadznya, nyalami dai-nya. Itu jangan dihalang-halangi sama pengawal-pengawal ustadz. Jangan dihalang-halangi sama gaib-gaibnya Kalau ada pengawalnya. Ya. Orang-orang awam. Lain pembahasan kalau tukang fitnah. Suruh minggir. Tapi kalau orang awam, biarkan. Salam kepada mereka. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga barokah Pak. Umurnya Pak. Amin. Amin. Aminnya banyak ya kan orang awam itu. Ya. Panjang umur Pak Angge, rezekinya lancar, sehat selalu. Ji Ustaz, amin, amin. Doakan Ustaz ya, doakan kebaikan. Wah kata, itu mengambil hati mereka. Nah ini harus mereka punya ilmu. Orang yang memiliki kesabaran, yang memiliki hikmah dalam cara dakwah, kelembutan hatinya, akhlak yang begitu mulia. Nah kalau yang dakwah itu orang yang nggak gena, orang yang jahil, orang yang majhul, orang yang mastur, tidak punya ilmu, tidak punya apa, dari mana dia akan memberikan takrif seperti ini? Tidak bakal. Tidak bakal barakallahu fikum. Merusak dakwah. Sehingga harus memiliki basirah, eh, memiliki uslub namanya uslubut taklif. Uslubut taklif. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya taklif itu bukan kemudian lembek terus. Enggak. Sekali lagi dengan bimbingan syariat. Dengan bimbingan syariat lembut, santun tapi dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Termasuk contoh taklif. Ini perlu sekali diper, diperpanjang ya, Termasuk contoh taklif melembutkan hati masyarakat barakallahu fikum. Ialah tarkul mustahab minal a'mal min ajli ta'lif meninggalkan amal-amal yang hukumnya mustahab tidak wajib dalam rangka untuk takliful qulub melembutkan hatinya kaum muslimin menarik hati simpatinya kaum muslimin dicontohkan barakallahu fikum oleh para ulama kita misal antum barakallahu fikum ditunjuk sebagai imam solat di masjidnya orang kampung Antum lagi dakwah ini. Dakwah tengah-tengah masyarakat itu jadi imam. Sang dai harus tahu kondisi makmumnya. <coughs> Antum diminta ngimam sholat maghrib. nanti harus tahu makmum saya ini pendapatnya apa. Basmalahnya dibaca jahr ataukah dibaca sir. Antum harus tahu. Misal, kamu berpendapat basmalah dalam sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh dibaca sir. Ini keumumannya halusnya salafiyin. Masyarakat antum taunya yang sunnah adalah jahr. Betul? Itu umumnya kaum muslimin di Indonesia ini. Bacanya apa, Ivan? Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jahr. Antumnya sir antumnya disuruh jadi imam. Lihat kondisi makmum. Ketika para jamaah para makmum kaum muslim di belakang antum, tahu siapa antum, ngerti antum, sir baca basmalahnya dan mereka paham itu semua, memaklumi, tidak muncul fitnah tengah-tengah mereka. Labas antum dengan sir. Antum amalkan yang sesuai dengan sunnah yang rajih menurut antum. Sir. Mereka memaklumi ya, ikhwan. Tetapi kalau tidak tahu Justru di tengah-tengah masyarakat tadi mereka adalah orang yang fanatik dengan jahriyah Kalau tidak dengan keras bas malahnya menimbulkan fitnah Maka dalam kondisi yang demikian Antum tinggalkan pendapat antum tadi Yang itu adalah sunnah dalam hukum fiqh. Antum kerjakan yang mafdul dalam masalah ini Yakni antum ketika menjadi imam dibaca keras basmalahnya dalam rangka untuk melembutkan hati-hati mereka. Ingat dalam perkara yang tidak wajib. Fahim tuh? Anda baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, senang mereka nya. Uh, podo. <laughs> Ingat ya, yang bukan wajib. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan di Majmu'ul Fatawa barakallahu fikum. belum mengatakan ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu walidzalik istahabbala immatu Ahmad wa ghairuhu ayyada'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi takliful ma'mumin oleh karena itulah para imah Imam Ahmad ibn Hambal dan juga yang lain-lainnya menganjurkan istahabah menganjurkan menganggap, sebagai perkara yang mustahab yang sunnah seorang imam meninggalkan amalan yang menurut dia lebih afdal mengerjakan yang mafdul yang kurang afdal kalau di situ ada unsur taklif melembutkan para makmumnya. Ingat camkan baik-baik Ikhwan, bukan perkara wajib. Dia meninggalkan yang sunnah saja. Camkan baik-baik Ikhwan. Barakallahu Ketika antum diminta mengimami salat subuh, pendapatnya antum ialah tidak ada kurun subuh. Ini alusunah. umumnya demikian pendapatnya. Ya tapi antum mengimami masyarakat yang taunya kunut subuh. Faham ya, eh, ya Ikhwan? Kunut ataukah enggak kunut? Kok diem? Jawabannya apa ya, Ikhwan? Jawabannya kalau antum tidak kunut itu dimaklumi oleh jamaah yang ada, mereka tahu siapa antum. Enggak ada fitnah, maka kamu kerjakan yang afdal, enggak kunut. Tapi kalau mereka tidak tahu, taunya kunut. Kalau enggak kunut membuat fitnah besar tengah-tengah masyarakat, maka antum ketika itu membaca kunut. Paham tuh? Ingat dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Demikian seterusnya. Sampai sedetail ini para ulama kita barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang uslub taklif. Rincian-rincian semacam ini para fikum yang tahu hanya para tulabul ilmi, para ulama yang memiliki ilmu. Ba'dul ikhwah, sebagian ikhwah kita harus sunnah bahkan. Mungkin belum mendengar yang semacam ini. Belum tahu yang semacam ini. Atau mungkin belum sejauh itu di benak mereka. Uslub dakwah seperti ini. Sehingga yang namanya dakwah nggak sembarangan. Harus betul-betul dipegang oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang memiliki basirah dalam dakwah, bukan semata-mata punya ilmu, tapi lebih daripada itu harus mengetahui, mengilmui, punya basirah tentang kondisi mad'unya masing-masing dan uslub-uslub dakwah. Terjadi banyak kekacauan dikarenakan tidak punya uslub. Karena khawatir Ustaz, tahunya saya ya nggak boleh, nggak boleh itu yang namanya kurut Ustaz. Masa saya kunut? Mana Ustaz? Akhirnya dikarenakan bayangan dia supaya kokoh manhatnya begitu. Terus pokoknya dia anti kunut. Ya, anti kunut. Terus pokoknya I, imamnya kurut, dia nggak ngurus, diam aja. Tidak memperhatikan yang namanya maslahat dan madarat yang ada barakallahu fikum. Membikin kehebohan dalam dakwah, mencoreng-coreng nama baik dakwah dikarenakan jahilnya dia tentang uslub-uslub dakwah. Barakallahu fikum. Ingat Uslub taklif harus dengan bimbingan syariat. Tidak boleh berluas-luas dengan uslub taklif sampai pada tingkat menerjang keharaman. Hati-hati itu. Ada sebuah tembih penting ini. Disebutkan dalam risalah ususun ususun manhaji salaf da'wati ilallah. Ketika menjelaskan tentang uslub taklif disebutkan tanbih di sini ولا يعني هذا أن يوسع في باب التأليف حتى يرتكب المؤلف أمرا محرما فإن هذا تأليف مذموم ليس عليه دليل ولا سلطان من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم uslub taklif ini bukan berarti seseorang itu berluas-luas, bermudah-mudah dalam bab taklif. Sampai pada tingkat orang yang mentaklif tadi menerjang perkara haram. La yajuz Kalau menerjang perkara yang haram itu namanya taklifun madhmum. Uslub taklif yang tercela, tidak ada hujahnya dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingat dalam perkara-perkara yang dia tinggalkan yang sunnah, yang mustahab bukan perkara yang wajib. Tidak boleh menerjang perkara-perkara yang haram barakallahu fikum. Begitu pula tidak boleh mendiamkan perkara yang batil, mendiamkan perkara yang mungkar selamanya dengan hujah taklif. Adalah ya Kalau Qala wa amma sukutu 'anil batil bi hujjati ta'lif fala yajuzu dhalika abada yuskatu anha bihujjati at-ta'lifi wat tajmi' hadha wallahi manhajun saqim mukhalifun lil manhajis salafiyil mustaqim adapun mendiamkan kebatilan dengan alasan taklif itu tidak diperbolehkan selama-lamanya ha? didiamkan yang namanya batil dengan alasan takliful kulub dengan alasan mengumpulkan banyak pengikut dan yang semisalnya tidak boleh. Ini manhaj yang berpenyakit, bukan manhaj sahih yang mustaqim dari manhaj salafun salih. Barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan. Sehingga harus dengan bimbingan syariat. Tidak boleh menerjang yang haram tidak boleh mendiamkan yang batil, yang mungkar, yang kamu tahu itu perkara mungkar, yang kamu sanggup e, merubahnya dan merubahnya nggak memunculkan fi'il yang lebih besar, didiamkan begitu saja. Sehingga dengan ketentuan syar'i. Banyak pihak salah kaprah dalam bab taklif ini. Dalam rangka takliful qulub, mereka masuk dan menerjang keharuman-keharuman agama dalam dakwahnya dakwah bersama-sama dengan hizbiyin musyarakah da'awiyah dengan hizbiyin ini da'i sunni ini da'i khariji ini da'i uh, haroki ini da'i yang lainnya lagi satu meja Masya Allah ta'awun dakwah katanya lah ya ini bukan namanya tali qulub itu namanya tamyi' manhatamyi yang lembek, yang menyimpang. Dalam rangka ta'liful qulub, dakwah diiringi dengan seorang wanita cantik yang punya nama, yang punya banyak pengikut, jadikan host dalam talimnya Sampingnya dia, masya Allah. Hmm? Itu bukan namanya talif, itu namanya tamyi penyimpangan dalam manhaj dakwah barakallah. Maha kata. Sebagian mereka dalam mereka taliful qulub tadi itu. Bersama-sama berdakwah dengan hizbiyin, dengan harakiyin dan yang semisalnya barakallahu fik. Ada lagi yajuz. Ada lagi yang dalam mereka taliful qulub. Dakwahnya diiringi dengan perkara-perkara yang mungkar. Hmm. Gantian pas waktunya dia taklim, dakwah, Tang tang tang tang tang tang tang tang. Istirahat sejenak, ganti yang lainnya lagi, keluarkan musik religinya. Deng deng deng deng deng deng deng. Masya Allah. Ketika dia menyampaikan taklimnya, menyampaikan muhadharahnya diiringi dengan suara-suara musik yang e, mendramatisir keadaan yang ada. Masya Allah. Hmm. Takliful qulub. La hadza tamyi barakallahu fikum. Maha kita taklif. Tidak boleh ada unsur pelanggaran syariat. Tidak ada unsur yang namanya keharaman-keharaman agama. Makanya dikatakan uslub taklif diterapkan dengan tepat dengan bimbingan syariat. Ini hanya para tulabul ilm, para duat yang punya ilmu, para ulama yang paham. Awamun nas, para juhala, para majhulin, para masturin, ini tidak bakal paham yang semacam ini tidak layak masuk dalam kerangka dakwah ilallah barakallahu fikum mohon tahu diri mohon tahu diri. Kalau belum tahu, belajar supaya tahu. Barakallahu fikum. <clears throat> Masya Allah. Yang berikutnya. Cukup apa? Sudah ini. Oh, ada pertanyaan ya. Lanjut. Lah, itu apa cukup? Cukup. <laughs> Ada di atas bilang cukup, masya Allah. Luar biasa, Ikhwan. <clears throat> <clears throat> Jawabannya belum cukup. Kalau ada pembahasan uslub taklif harus diteruskan satunya lagi. Namanya uslubul hajar. Uslub hajar ya, Teruskan ya. Apa badal maghrib? Hah? apa ya, Apakah saya bisa meminta referensi kitab-kitab masalah masalah hikmah dalam dakwah dalam kajian daurah kita kali ini? Bukunya banyak ya, Bukunya cukup banyak ya, Di antaranya kitab Eh, petikan-petikan dari risalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah As-Sahwal Islamiyah Ad-Dawab wa Tawjihat. Di antaranya pula adalah risalah usus manhaj salaf da'wah ila Allah yang saya bacakan tadi. Cukup banyak ya, Fan referensi yang ada. Ada sebuah kitab yang tebal, tapi muallifnya fihi syai, fihi nazar, sehingga enggak saya pakai tebel kitabnya Mafhumul Hikmah fi dakwati ilallah ala dhau'il kitabi was sunnah. Mantap judulnya ya, Pak. Lu mualifnya kama hadza. Males ya. Kalau mualifnya nggak beres, nanti penjabaran hikmahnya jadi tamyi, bukan jadi taklif lagi ya, Pak. Bukan lagi hikmah lagi ya, Pak. dalam pembahasan dakwah itu ada ada aroma-aroma ahlu sunnah, ada aroma-aroma hmm, hizbiyin memayyin Hati-hati. Masing-masing mengaku hikmah, hikmah, hikmah, hikmah. Dia harus pilih-pilih. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Masya Allah Ya bayi Sudah Lanjut Hah? Yeah. Oh sampai jam setengah enam Setengah enam apa lima dua puluh Pembahasan yang berikutnya Uslubul hajar cukup panjang Gak apa-apa Agak, agak gantung sebentar gitu Yang akan terus berhenti Gak apa-apa Apa difokuskan pada maghrib Khusus pembahasan uslubul hajar <clears throat> Eh Lah bagi Allah musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwan. Ahsan badal Mahrib supaya ngomongnya lebih plong. Barakallahu fikum. Masya Allah Ini ada sebuah soal yang menggelitik Saya tidak tahu ya kan Jawaban tidak ya Tapi nampaknya perlu memang sedikit disampaikan Dan, dan ditambah Barakallahu Ada yang tanya di sini Apakah benar Al-Ustaz Luqman Ba'abduh adalah pemimpin dakwah salafiyah di Indonesia. Masya Allah. Soal seperti ini itu selalu selalu muncul ketika terjadi huru-hara dalam dakwah salafiyah. Dulu ketika muncul fitnahnya hajurin, muncul seperti ini seperti ini. Ribut masalah hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri, hajuri. Itu kan yang disikatkan sama mereka yang pernah belajar di tempatnya Syekh bin Hadi. Hmm? Dimunculkan soal seperti ini. Hmm? Ketika muncul fitnah uh, eh, MLM, kita fitnahnya para mutalawinin heboh huru hara oh, masya Allah muncul soal yang sama saya ingat dikarenakan saya menjawab pertanyaan diajukan kepada saya. Dan saya seingat saya juga sebagiannya di tempat ini saya menjawabnya. Silakan direply kembali kajian-kajian saya Assalamualaikum selamat di Samarinda ini. Nggak tahu tahunnya berapa itu ya, Pak? Dulu-dulu ya, Ikhwan. Saya masih ingat kayak gini pertanyaannya. Di sini atau tempat-tempat yang lainnya seperti itu. Jawabannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bahwasanya pimpinan tertinggi dakwah salafiyah referensi dakwah salafiyah ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Tayyib sunnah-sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua ialah para ulama kita para kibarul ulama Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 83 wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu yastanbitunahu minhum Ayat ini dipakai ya, dua, Rasul dan ulil amri. Di sini ulil amri adalah para ulama. Rasul mengatakan dalam sabdanya al barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Kalau boleh berbicara tentang masalah pemimpin, panglima tertinggi dan yang semisalnya mereka-mereka ini. Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama-ulama kibar di masanya masing-masing. Di masanya masing-masing. Barakallahu fikum. Wahakala. Terus gimana? Hah? Adapun yang disebutkan namanya tadi, beliau Habibullah taala dan juga para Eh, ustaz-ustaz yang lainnya dari kalangan para sahabat al-sunnati wal jamaah mereka semua adalah para duat duat salafiyin para muballighin salafiyin para asatidah salafiyin yang masyhurin dengan sunnahnya dengan salafiyahnya dengan dakwahnya selama ini mereka semua adalah para duat-duat ilallah dan posisinya mereka kita dan yang lain-lainnya adalah posisinya para muta'awinin yang ta'awun dalam perkara dakwah adalah diri wa taqwa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun ya ikhwan. Nanti akan disebutkan insyaallah kalau ada waktunya ya ikhwan. Ha? Tentang ahamiyatu ta'awun baina du'at fi da'wati Allah. Betapa pentingnya konsep ta'awun di antara para dai dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh bin Utsaimin punya risalah khusus dalam masalah itu. Risalah segini ya. Sampai segini ya, atau e, tipis sedikit. lalu ah, lupa nggak bawa ya. Itu judulnya. Atharut ta'awun baina du'at. Efek positif ta'awun di antara para dai. Dan itu syar'i. Bahkan wajib harus ta'awun. Tidak mungkin dakwah sendirian. Tapi ingat alal birri wa taqwa. Sehingga yang ada di sini yang ada di yang dekat sini, yang ada agak jauh sedikit, di satu Kalimantan, luar Kalimantan, mereka semua di wahid. Seperti satu tangan warahmatullahi itu. Satu dakwah, satu tangan dengan ta'awun yang sama alal birri wat taqwa. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nabi Allah Musa alaihi wasallam barakallahu fikum. Allah berfirman tentangnya ketika Nabi Allah Musa uh, eh, alaihissalam diutus untuk mendakwai Firaun, Nabi Allah Musa meminta supaya disertakan bersama dengan beliau saudaranya. Nabi Allah Harun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, syuddu 'abudaka bi akhik." Kami akan kokohkan, kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu ini. Dimana ta'awun? Ta'awun. Nabi Allah Musa nggak mau sendirian minta supaya disertakan bersama dengan beliau saudara beliau Harun Barakallah. nah jadi itu perkara yang syar'i matlabun syar'i itu merupakan minhajun nabawi Barakallah fikum Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwakan Islam menyertakan para sahabatnya ya iya Pak ya diperintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengajak mereka bermusyawarah wasyawirhum fil amr ajak mereka musyawarah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul, orang nabi, seorang rasul dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jal. Tidak perlu dengan yang lain-lainnya. Tapi itu adalah, eh, adalah perkara syariat, perkara bimbingan Islam, mengajarkan kepada umatnya pentingnya bermusyawarah, pentingnya bermusyawarah dalam perkara dakwah, dalam perkara e, menyampaikan Islam kepada para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr. Ingat musyawarahnya jelas aral kitab wa sunnah, aral birri wa taqwa. Semuanya dengan al birri wa taqwa barakallahu Wahakata para sahabatul kiram, wahakata para ulamauna. Mereka semuanya galiyadil wahid, seperti satu tangan. Saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling, saling bantu membantu dalam dakwah ilallah. Punya keterkaitan yang sangat kuat antara mereka. Dikarenakan satu manhajnya, satu akidahnya, satu uh, manhaj dakwahnya, semuanya satu. Min miskiatin wahidah bersumber dari satu lentera Alkitab was sunnah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika semuanya adalah birri wa taqwa. Alal birri wa taqwa. Tidak mungkin dakwah seorang diri. Itu sebuah kondisi tertentu yang sangat darurat, tidak ada lagi yang berdakwah kecuali Anda. Berdakwah semampu Anda. Alal haq, alal haq. Tapi ketika semua eh, ketika banyak para duat, banyak para asatidah, banyak para mubalighin, banyak para ulama dan para masyayikh, ada keterkaitan irtibat bainahum keterkaitan di antara mereka di atas konsep ta'awun aral birri wa taqwa. Ingat konsep ta'awun aral birri wa taqwa. Tentu yang wakil. Para masyaikhuna. Para masyaikhuna. Mereka muta'awinin fima bainahum. Di antara yang selalu digembar gemburkan oleh sebagian mereka di luar negeri sana, Syekh Rabi bin Hadi. Digambarkan seolah-olah Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Robi, Syekh Padahal salah satunya. Salah satunya. Yang lain ikut dengan eh, dengan para masa yang lain. Dan beliau salah satu ulama kibar di zaman sekarang ini para klasikum yang berkecimpung dalam dalam cara dakwah dan yang lainnya mutaawini. Tahun kumpul istimak para masyair di Mekah di rumahnya beliau, istimak para masyair di kota Madinah di rumahnya beliau kumpul Syekh Ubaid, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Irtibat bainahum. Qasibnya ta'awun, barakallahu fikum. Ta'awun. Wah kata kita yang ada di Indonesia ini barakallahu fikum yang para masyayikh, ada irtibat keterkaitan dengan mereka semuanya. Enggak kemudian afan masyayikh, antum di sana aja. Ini Indonesia bagiannya kami. Enggak ada yang mengatakan demikian. Irtibat. Kenapa? Kita perlu bimbingan. Kita perlu yang namanya eh, bimbingan-bimbingan uh, bimbingan -bimbingan para masyayikhna yang lebih alim barakallahu fikum di mancanegara sehingga semuanya keakhin eh, keakhin wahid kejahatin wahid kayadin wahidah satu tangan satu tubuh satu jasad dengan konsep at-ta'awun alal birri wat taqwa itu harus sehingga suara-suara yang seperti ini ikhwan Uh, fulan pemimpin tertinggi dan segala macamnya ini suara-suara sumbangnya hizbiyin semenjak zaman dahulu kala. Nah, syansyanatun na'rifuha min akzam gitu katanya para ulama biasa ini omongan-omongan yang sudah lama dikenal dari kalangan orang seperti itu ya apa tujuannya untuk menghantam dakwah salafiyah seolah-olah fulan fulan fulan fulan dan yang lainnya pada kemana hilang apa lah itu semua dari ta'awun al birri taqwa dan beliau salah satunya bukan satu-satunya salah satunya bukan satu-satunya Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Ya? Atas Samarinda dulu. Hah? Irtibat ya, dengan yang di Jawa. Buktinya apa? Datangkan saya kemari. <laughs> Terus piye Berarti saya pemimpin Samarinda begitu. Enggak, enggak ada aroma-aroma seperti itu ya. Enggak aroma-aroma yang antum buang jauh-jauh itu ya. Antum antum antum bahasakan ta'awun al birri taqwa saling bertawun al birru pasti ada irtibat keterkaitan itu nggak mungkin gak, gak, dengan tanpa irtibat mesti keterkaitan tadi konsepnya sangat jelas taawun alal birri wat taqwa tidak ada mukhalafah tidak ada hizbiyah tidak ada asabiyah nggak ada yang namanya takdir a'ma tidak ada al walak wal sempit di atasnya semuanya ala sunnah alal hak, alal birri wat taqwa barakallahu nah semoga dipahami dengan baik khonam tinasikumullah Bah, justru ada sebuah pembahasan yang yang sangat penting tersampaikan ya, ikhwan. Cuman waktunya nggak memungkinkan. Hah? Yaitu bahaya bersendirian dalam perkara dakwah. Itu persiapannya matang. Dan pernah saya sampaikan di sebagian tempat tentang masalah ini. Barakallahu. Sangat membahayakan. Al-infirat uh, fi dakwah begitu bersendirian dalam perkara dakwah dengan tanpa bimbingan para ulama dengan tanpa al-haq menyendiri itu malah berbahaya menyelisihi sekian banyak ayat wa hadis uh, eh, minhajun nab an-nubuwah minhajus salaf minhajul para ulama menyelisihi semuanya sama teman menyendiri dalam perkara dakwah berbahaya ya kan barakallahu fikum dipahami insyaallah ya semoga dipahami dengan baik barakallahu fikum difahami dengan baik dan jangan sampai disalahpahami barakallahu fikum Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadlalu hafizakumullah ba'dal maghrib nanti diteruskan dengan pembahasan uslubul hajr insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil